Sedangkan ayat yang pertama tadi, walahul masalul a'la dan Allah memiliki masalul a'la, permisalan yang tinggi di langit dan di bumi. huwal azizul hakim dan Allah maha mulia lagi memiliki hikmah. Para mufassirin, para ahli tafsir Berbeda pendapat dalam menafsirkan apa makna al masalul a'la. Allah memiliki masalul a'la, permisalan yang tinggi. Yang pertama sudah diterangkan kemarin bahwa di antaranya masalul a'la yakni sifatul ulya, sifat yang tinggi. ilmu alamin. yakni sifat Allah yang tinggi. Itu makna pertama. Asani wujuduha fil ilm syu'ur mana yang kedua bahwa perasaan dalam hati para hamba pengetahuan dalam hati para hamba semuanya mengakui bahwa Allah maha tinggi ini tafsiran kedua Allah memiliki masalul a'la yakni sesuatu yang ada dalam hati manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi Azalis yang belum kita baca ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل معنى مثل الأعلى adalah sebutan terhadap semua sifat-sifatnya dan berita tentang sifat-sifat tersebut dan maha sucinya sifat-sifat tersebut dari segala macam kekurangan-kekurangan aib-aib wan naqais wat tamthil dan tidak adanya persamaan-persamaan dengan makhluk. Ini makna lillahil mathalul a'la. Allah memiliki permisalan yang tinggi, yakni sifat-sifat yang sangat tinggi, pensuciannya dan segala macam kekurangan dan tidak adanya persamaan dengan makhluk. Rabi' yang keempat mahabbatul mausuf biha wa tauhiduhu wal ikhlasu lahu wa tawakkul alaihi wal inabati ilaih. Wa kullama kana al-iman bis sifat akmal kana hadha al hubb wal ikhlas aqwa. Rabi' yang keempat mencintai yang disifatinya. Yang disifati, disifati dengan sifat tersebut. yakni Allah Subhanahu wa taala mencintai yang memiliki sifat-sifat tersebut. Wa tauhiduhu dan mengesakannya wal ikhlasu dan mengikhlaskan untuknya wa tawakkul alaih dan bergantung kepadanya wal inabati ilaih dan kembali kepadanya wa kullama kana iman bisifat akmal dan setiap iman dengan sifat-sifat Allah itu semakin tinggi maka cintanya dan keikhlasannya akan semakin tinggi semakin percaya dengan sifat-sifat Allah maka semakin cinta, semakin tawakal, semakin bergantung, semakin ikhlas. Ya. Yakun akwa akan lebih kuat lagi. Ini masalul a'la. Fa'ibaratus salaf kulluha tadur 'ala al-ma'anil arba'ah. Maka ungkapan-ungkapan para salafus saleh ya, berkisar pada empat kalimat. Ini ungkapan mereka, tafsir mereka tentang ayat ini berkisar alal ma'ani arba'ah berkisar pada empat makna. Faman adallu mimman yu'arid baina qawlihi ta'ala walahul mathalul a'la wa baina qawlihi laysa kamitslihi syai'. Maka sungguh betapa sesatnya orang yang mempertentangkan antara ayat walillahil mathalul a'la dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Qanifidina azakumullah. Betapa sesatnya orang yang mempertentangkan antara dua ayat ini. Yang satu ayat menyatakan laisa kamitslihi syai, Allah tidak memiliki permisalan sedikit pun. Maknanya tidak ada yang sama dengan Allah. Dengan ayat lillahil masalul a'la, Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi. Tidak bertentangan sama sekali. Karena ayat laisa kamitslihi syai adalah sedang menceritakan tidak adanya makhluk yang menyerupai Allah dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah satu makhluk pun. Maka Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Enggak akan ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Sedangkan kalimat lillahil masalul a'la atau walahul masalul a'la bagi Allah permisalan yang tinggi, maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Sifat-sifat yang sempurna. Atau makna lainnya, Allah memiliki sesuatu kemuliaan dan ketinggian yang ada di hati-hati manusia secara fitrah. Agama apapun pasti mereka akan memiliki dalam hatinya kalau Tuhan itu adalah yang paling besar, yang maha tinggi. Maka betapa sesatnya orang-orang yang mempertentangkan antara keduanya. Wa yastadillu biqaulihi laisa kamitslihi syai' ala nafi sifat wa ya'ma an tamamil aya wa wa qawluhu wa huwa samiul basir. Maka sungguh betapa sesatnya mereka yang mempertentangkan antara keduanya yang berdalil dengan kalimat laisa kamitslihi syai dengan makna ala nafi sifat bahwa Allah tidak memiliki sifat. Kelompok siapa itu? Atau kelompok apa itu? Pernah dibahas, yaitu kelompok pengikut Jaham bin Safwan. Yang berkata, kalau Allah memiliki sifat, Niscaya akan sama dengan makhluk. Makhluk juga memiliki sifat, Allah memiliki sifat. Berarti sama-sama memiliki sifat. Kalau sama-sama memiliki sifat, berarti ini persamaan, permisalan. Padahal Allah katakan, Laisa kamitslihi syaih. Bal. Sesat dia. Wa mudil. Dan menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena makna Laisa kamitslihi syaih. bukan maknanya tidak punya sifat. Allah sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk. Begitu. Itu maknanya. Walaupun makhluk mendengar, Allah mendengar, tetapi tidak sama. Walillahil masalul a'la. Karena Allah memiliki sifat yang sangat tinggi. Maka mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya makhluk yang sangat terbatas, sangat lemah. Maha melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk yang sangat terbatas, yang sangat lemah. Barakallahu fikum. Qala وهو السميع البصير حتى hatta هذا hadha ببعضهم وهو أحمد بن أبي Ahmad القاضي Abi Duat al bahkan dikatakan wa ya'ma an tamamil ayah mereka buta terhadap kelanjutan ayatnya buta tidak membaca kelanjutan ayatnya apa kelanjutannya setelah kalimat laisa kamitslihi syai' wa basir dan dia maha mendengar maha melihat sifat bukan itu sami' sifat memiliki sama' pendengaran basir sifat memiliki sifat basar yang maha memiliki sifat sama' dan maha memiliki sifat basar yang maha memiliki sifat mendengar dan maha memiliki sifat melihat lanjutan ayatnya laisa kamitslihi syai'un wa as samiul basir. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi bahwa orang-orang tersebut menafsirkan laisa kamitslihi syai berarti Allah nggak punya sifat supaya jangan sama dengan makhluk. Ya ma antamamil ayah dia buta nggak bisa lihat ayat kelanjutannya wa as samiul basir. Hatta afdha hadha dhallal bi ba'dihim. Hingga mereka kelompok orang-orang sesat ini saling menyesatkan sesama mereka. Di antaranya wahuwa Ahmad ibni Abi Duat al qadi ila an ashara ala al-khalifah al-ma'mun an yaktuba ala sitr al-Ka'bah laysa kamithli syai'un wa huwa al-azizul hakim. Orang yang mengisyaratkan kepada khalifah yang waktu itu yaitu khalifah al-Ma'mun agar menulis di tirai Ka'bah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir kata Ibnu Abi Duat tulis wahai khalifah di tirai Ka'bah dengan kalimat laisa kamitslihi syai' wa huwal azizul hakim harrafa kalam Allah dirubah kalimat Allah Subhanahu wa taala dirubah yuharrif ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Kenapa fi wasfahu ta'ala bi annahu samiul basir? Untuk meniadakan sifat sama dan sifat basir, sifat basar. Sifat mendengar dan sifat melihat. Karena khawatir sama dengan makhluk, ayatnya yang dirubah. Tulisnya laisa kamitsli syai wa huwal azizul hakim. Kalau Al-Aziz, Al-Hakim katanya Tuhan yang milik Allah, tidak makhluk tidak memiliki. Tapi kalau mendengar, Sami basir, manusia juga sami, manusia juga basir. Tidak membaca ayat Allah. Walillahil masalul a'la. Bahwa Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Artinya, kalaupun sama mendengar dan mendengar, Allah memiliki masalul a'la. Permisalan yang lebih tinggi. Kalau kalian mendengar, Allah lebih mendengar dan maha mendengar. Kalau kalian melihat, Allah lebih melihat dan maha melihat. Kama qala al akhir Sebagaimana dikatakan oleh dal al akhir Orang sesat lainnya yang sejenis. Sejenis dengan Ibnu Abi Du'an. Yaitu Jaham Ibnu Safwan. Berkata Jaham Ibnu Safwan. Wajidtu anni ahukku minal mushaf qaluhu ta'ala thumma stawa ala al-arsh. billahi minasyaitonir rajim. Betapa busuknya ucapan Jaham bin Safwan al-kafir abal. Apa katanya? Wadidtu an ahuk minal mushafi qawlahu ta'ala thumma stawa al 'arsy. Sungguh aku sangat ingin untuk ngilangkan ngilangkan dengan kuku itu namanya yahuk. Mengeriknya dari Quran kalimat thumma stawa al 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Na'udzubillah min hadzal dalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang seperti ini. Dia terang-terangan menyatakan sungguh sayang sangat ingin untuk membuang kalimat tsumma stawa 'alal 'arsy. Fanasallah al-azim as al basir an yuthabbitana bil qawl ats-tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah bimannihi wa karamihi. Sungguh kita meminta pada Allah Al-Azim Yang maha agung, yang maha mendengar, yang maha melihat Agar memantapkan kita dengan ucapan yang sangat mantap Di kehidupan dunia Dan juga di akhirat Dengan kebaikan dari Allah Dengan pemberian dari Allah SWT Wa i'rabi Qawlihi Kamislihi Dan dalam i'rab <laughs> I'rab kalimat Laisa kamislihi wujuhun. Ada beberapa sisi, beberapa i'rab. Ahaduha salah satunya annal kaf silatun zidat litakidi bahwa kaf itu adalah silah kata penghubungnya zidat litakid dia diletakkan di situ sebagai zaidah tetapi dalam Al-Qur'an zaidah tidak bermakna sesuatu yang tidak memiliki makna. Kalau dalam nahu, makna zaidah adalah sesuatu yang tidak ngaruh. Ada dan tidak adanya. Tetapi tidak mungkin dalam Quran ada satu kalimat yang tidak ngaruh. Tidak mungkin. Maka di sini dikatakan, memang itu ziyadah, zaidah. Tetapi dia zidat litta'kid. Tetapi dia dalam keadaan memiliki faedah, yaitu at-ta'kid, penekanan. Apa maknanya kaf? Seperti Misal seperti juga. Berarti kami kamislihi seperti-seperti. Disebut dua kali. Kalau disebutkan laisa misluhu syai atau laisa mislahu syai maknanya sama. Tidak serupa dengan tidak ada yang serupa dengannya. Atau <clears throat> laisa karabbi ta'ala juga sama. Pakai ka, tidak pakai misal. Cuma biasanya dengan isim bahir. Berarti pakai kaf saja maknanya seperti permisalan. Pakai misal saja juga sama. Tetapi kenapa disebutkan dua-duanya? Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang seperti seperti disebut dua kali. Memang kedudukannya zaidah dalam i'rab tetapi maknanya tidak bukan berupa kalimat yang tidak bermanfaat. Tetapi itu adalah zidat lit ta'kid dia ditambah dengan kaf untuk penekanan. Demikian dikatakan oleh Aus Ibn Hajar. Laisa kamislil fata Zuhairun khuluqun yuwazihi fil fadaili. Sebagaimana dikatakan dalam syairnya orang-orang Arab. Laisa kamislil fata Zuhair. Sungguh tidak ada yang seperti fata Zuhair. Khuluqun yuwazihi bil fadail. Enggak ada yang memiliki akhlak yang sebanding dengannya dalam keutamaan-keutamaan. Itu juga sama kalimatnya laisa kamitslihi. Kaf dengan misil digabungkan bersama. Apa faedahnya? At-ta'kid, penekanan. Wa qala akhar juga dikatakan oleh orang lain, ma in kamitsluhum fin nasi min bashari. Sungguh tidak ada yang seperti mereka di manusia dari kalangan insan dari kalangan manusia. Wa qala kami sli judu judu'in nakhli. Sungguh bangkai-bangkai ini korban-korban yang telah mati judu judu'in nakhl seperti pokok-pokok pohon kurma, seperti batang-batang pohon kurma. Semuanya pakai kami sli, dan itu biasa dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjukkan penekanan benar-benar mirip atau benar-benar sama Kecuali kalau dikatakan dengan laisa, maka benar-benar tidak sama. Enam. Fayakunu mithluhu khabar laisa wasmuha syai'un wa hadha wajhun qawiyyun hasan. Maka jadinya mithluhu adalah khabarun. Karena sudah kita katakan tadi kafnya apa? Zaidah. Kalau zaidah tidak ngaruh dalam i'rab. Maka dikatakan laisa kamitslihi itu sama dengan laisa mithluhu. Naam. Laisa mitlahu Afwan. Laisa mitlahu karena dia khabar. Sama. Lokasinya enggak ngaruh sih ya. Kita i'rabkan laisa dan kemudian kita i'rabkan bola mithluhu dengan kalimat khabaru laisa. Dia khabar laisa. Wasmuha, mana isimnya? Isim, isimnya syai. Berarti asal katanya laisa syai'un mislahu. Laisa syai'un mislahu. Itu aslinya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Laisa min akhawat. Hah? Naam, aswatikana. Kemudian syai' isimnya dan mislahu khabarnya. Hanya ada takdim dan takhir sehingga dibaca laisa mislahu syai. Kemudian zidat ada ziyadah kaf. Maka laisa kamitslihi syai'un. Naam. Wa hadha wajhun hasan dan ini wajhun qawiyun hasan. I'ram yang seperti ini adalah sungguh sisi yang sangat kuat dan bagus. Ta'riful Arab ma'nahu fi lughatiha. Orang-orang Arab memahami seperti ini dalam bahasa mereka. Dan mereka mengucapkan seperti ini dalam syair-syair mereka. Di dalam ucapan-ucapan mereka. Bahkan di dalam sastra-sastra mereka. Walayakfa anha idha bihi. Dan mereka tidak akan samar kalau diajak bicara dengan bahasa seperti ini. Mereka paham semua. Mengerti maksudnya. Laisa kamislihi syai'. Wa 'anil Arab aydan dan juga datang dari kalangan orang-orang Arab juga ziyadatul kaf ta'kid. Datang yakni terjadi. yakni biasa orang-orang Arab menambah kalimat mitil dengan kalimat kaf. Itu juga terjadi di kalangan mereka. Untuk apa? Litta'kidi. Untuk penekanan dalam ucapan sebagian mereka. Wasaliyati kakama yudhivina. Lihat kalimatnya. Wasaliyat kakama Kama itu seperti ditambah lagi ka. Kakama. Apa itu kafnya pertama? Ziyadah. Untuk apa ziyadah? Ta'kid. Berarti itu adalah biasa di kalangan orang Arab dan mereka ngerti. Itu adalah zaidah li ta'kid. Itu tambahan untuk penekanan. Atau ucapan yang disebut tadi di awal. Inna kamitlahum atau qatla kamit judu' Atau yang di awal laisa lil fata Zuhairun, tidak ada yang seperti pemuda yang bernama Zuhair. Qalat wa qaulul akhar fa asbahat fa asbahtu mithla ka'asfin ma'kul, ka'asfin ma'kul. Fa asbahtu maka aku jadilah mithlu ka'asfin ma'kul. Mislu sudah maknanya seperti. Ditambah lagi ka yang maknanya juga seperti. Ka'asfin ma'kul. Hanya bedanya ini misl dulu kemudian kaf, sedangkan dalam ayat tadi kaf dulu kemudian misl, kamislihi. Ini misl ka <laughs> misl ka'asfin ma'kul. Ini i'rab yang pertama. al wajh tsani, sisi kedua, anna zaid misl. Justru yang ziyadah itu adalah misilnya. Ini i'rab yang kedua. <laughs> Berarti aslinya adalah kafnya. <laughs> Sedangkan yang zaidah adalah misl. Ailaisa kahuwa maknanya syai'un wa hadzal qawlu ba'id tetapi pendapat kedua ini sangat jauh sangat jarang dipakai oleh orang-orang Arab lianna misal isim karena misal adalah ismun wal qawlu bi ziyadatil harfi litta'kid aula dan yang namanya ziyadah pada huruf itu lebih utama daripada isim dijadikan zaidah jarang terjadi Ba'id maknanya jarang terjadi. Maka biziyadatil harfi litta'kid aula al qawli biziyadatil biziyadatil isim. Maka ziyadah dalam bentuk huruf itu lebih utama daripada ziyadah dalam bentuk isim. Berarti ini ada dua yang maknanya dua-duanya seperti. Pakai ini juga maknanya sama, pakai yang ini juga yang maknanya sama. Apakah pakai yang ini yang ini ziyadah? Apa pakai yang ini yang itu ziyadah? Apakah pakai misal berarti kafnya ziyadah ataupun pakai kaf maka misalnya ziyadah. Dua-duanya bermakna sama, dua-duanya orangnya sama. Baik. Mana yang dipilih antara keduanya? Kata beliau, kalau kita menganggap kaf sebagai ziyadah, kaf itu huruf. Tapi kalau kita menganggap isim sebagai ziyadah, eh, misil sebagai ziyadah, maka misil itu isim. Mana yang lebih mungkin untuk jadikan ziyadah? Eh, isim atau harf? Huruf atau isim? Harf. Harf sebagai ziyadah aula min qawlina ziyadah tulisim. Baik. Sehingga dikatakan yang kedua ini ba'i. pun yang pertama tadi qawiyun hasan. Pendapat yang kuat dan bagus. Asalis, orang yang ketiga, Anahu laisa mithl thum laisa thamma ziyadatun aslan. Pendapat yang ketiga berkata, Laisa sama ziyadatun aslan. Dibaca sama bukan summa. Karena ini maknanya bukan kemudian. Maknanya hunaka. Anahu laisa hunaka ziyadatun aslan. Sesungguhnya tidak ada di sana ziyadah sama sekali. Kafnya bukan ziyadah, misalnya juga bukan ziyadah. Ini pendapat ketiga. <coughs> Bal hadza min babi qaulihim bahkan ini masuk dalam bab ucapan mereka Mithluka la yaf'al kada wa kada. Orang sepertimu gak mungkin berbuat seperti ini. Ini babnya bab kalimat yang seperti itu. Mithluka la yaf'al kada. Ai anta la taf'alhu yani engkau tidak melakukannya. Wa ata bimithl maka didatangkan kalimat misal itu bukan ziyadah tetapi lil mubalaghah untuk menunjukkan balignya tingginya bahasa ini. Waqalu fi ma'na al-balighah huna ay laisa limithlihi mithl law furida al-mathal fa kayfa wala mithla lahu wa qila ghairu dhalik wal awwal adhar. Apa maksudnya pendapat yang ketiga ini? Yakni dua-duanya dipakai dan dua-duanya bukan ziyadah sehingga maknanya tidak ada yang seperti Allah memiliki permisalan. Tidak ada yang seperti Allah memiliki yang sepertinya. Berarti itu sepertinya dua. Laisa kahuwa mitl masalun syaih. Tidak ada yang seperti Allah sesuatu apapun yang sama dengannya. Berarti kedua-duanya dipakai dalam i'rab. Sehingga kedua-duanya diirabkan dan tidak dikatakan ziyadah. Tetapi dikatakan di akhirnya wal awal azhar. Tetapi yang pertama tadi lebih zahir wallahu taala alam. Alhamdulillah ini tentang i'rab. Adapun tentang maknanya i'rab yang pertama, yang kedua, yang ketiga sama maknanya, yaitu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Tetapi jangan dipertentangkan dengan kalimat walillahi al-mathalul a'la. Sebab kalimat matalul ala artinya Allah memiliki sifat-sifat yang lebih tinggi dan maha tinggi. Lebih tinggi untuk menunjukkan sifat asalnya mungkin ada yang punya, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Seperti mendengar. Manusia mendengar. <laughs> Tetapi Allah Subhanahu wa taala pendengarannya lebih tinggi dan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. <laughs> Sedangkan kita terbatas. Terbatas dengan frekuensi, terbatas dengan jarak, Terbatas dengan waktu, terbatas dengan ini dan dengan itu. Nah, berarti kalimat syai harus ditafsirkan bersama dengan ayat walillahil mazalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Kalau permisalan sama, tidak ada. Tapi permisalan lebih tinggi, naam. Allah lebih tinggi. Kalau kalian menyatakan kalian punya ilmu, padahal kalian ilmunya sedikit sekali, sangat-sangat sedikit maka tentunya Allah lebih lebih lebih lebih lagi lebih alim mengetahui segala sesuatu Maka na wama yakunu wama sayakunu wama la yakun kaifa yakun ilmu Allah memiliki empat dimensi mencakup seluruhnya apa yang telah terjadi apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Allah tahu. Maka jangan disamakan. Jangan menganggap kalau kita menyatakan si fulan alim, oh kamu menyamakan fulan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kan alim. Kenapa dikatakan si fulan alim? Ya beda. Kata-kata kita mengatakan si fulan alim, yakni alim sekadar ilmunya manusia yang sangat terbatas. Tetapi kalau kita menyatakan Allah alim, maknanya maha alim, mengetahui makana wa ma yakunu wa ma sayakun wa ma la kaifa yakun? Apa yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi? Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya oleh musannif oleh penulis atau sahibul matni wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Khalaqa ay awjada. Mana khalaqa yani awjada. Mengadakan yang tadinya tidak ada. Wa ansha'a wa abda'a. Mengadakan wa abda'a juga maknanya mewujudkan sesuatu yang tidak wujud. Yang tadinya tidak ada. Kalimat ada mungkin kalian kenal bid'ah. Apa itu bid'ah? Suatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW dikerjakan. Itu bid'ah. Berarti abda'a mengadadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itu abda'a. Bukan merubah kayu digergaji dan di kursi. Oh saya bisa menciptakan. Ah cipta. Tidak ada kayunya, nggak ada kursinya, nggak ada apapun diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun. Jadilah, maka jadilah dia. Itu yang namanya khalaqa, aujada, ansha'a, abda'a. Wa ya'ti khalaqa aydan bima'na qadira dan nanti akan datang pula tafsir makna khalaqa bermakna qadira maha kuasa maha bisa والخلق kalimat al-khalq masdarun wa huwa huna bima'na al-makhluq khalaqal khalqa apa al-khalq masdar dari khalaqa khalaqal khalqa tetapi di sini maksudnya adalah maf'ul makhluq wa qawluhu bi ilmihi khalaqal khalqa ay khalaqal makhluqa bi ilmihi ay mahal nasbin alal hal. Bi'ilmihi tempatnya tempat nasab sebagai hal. Kenapa dikatakan mahalun nasbin? Karena dianya sebagai jarun wa majrur. Baknya jar, maka ilmi majrur. Kemudian udhifa ila Sehingga dia tidak nampak kalau dia itu sebagai mansub sehingga tidak kita katakan mansub, kita katakan fi mahalli nasbin. Dia kedudukannya kedudukan nasab yaitu hal. Sebagai hal menunjukkan keadaannya. Allah menciptakan makhluk-makhluknya dalam keadaan dia memiliki ilmu tentangnya. Ai khalaqahum aliman bihim. yakni Allah menciptakan mereka dalam keadaan Allah tahu tentang mereka. Allah mengerti tentang yang diciptakannya. Kalau Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ala ya'lamu man khalaq, wa huwa latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui apa yang diciptakannya? Dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Mulk. Ala ya'lamu man khalaq. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang diciptakannya atau siapa yang diciptakannya. Maha mengetahui siapa-siapa yang diciptakannya. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Allah memiliki kunci-kunci kegaiban yang tidak mengetahuinya kecuali Allah, kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di bar, di daratan, wal bahri dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh satu daun pun kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi dan tidak pula biji-bijian yang tenggelam di kegelapan bumi. Ini di dalam tanah. Wala ratbin wala yabisin, mana yang basah, mana yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya Allah ketahui dan sudah Allah catat di dalam kitab yang mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Dan ditidurkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar dan Maha mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Berarti mengetahui segala sesuatu. Mengetahui dalam keadaan kunci-kunci kegaiban mengetahui yang di daratan, yang di lautan, mengetahui daun yang jatuh dimanapun, mengetahui biji-bijian yang ada di dalam bumi, mana yang akan tumbuh, mana yang kering, mana yang basah. Dan Allah Maha Tahu semua tentang kalian ketika ditidurkan kalian di malam hari dan ketika kalian berbuat di siang hari. Ya'lamuha. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wal al-Imam Abdul Aziz Al-Makki berkata Imam Abdul Aziz Al-Makki rahimahullah sahibul Imam syafii rahimahullahu taala sahabatnya Imam Syafi'i wa jalisuhu teman duduknya Imam Syafi'i rahimahullah yaitu Imam Abdul Aziz Al-Makki dalam kitabnya Al-Haidah kitabnya berjudul Al-Haidah qala alladhi haka fihi munadaratahu Bishran Al-Marisi Indal Ma'mun yang dia menukil di sana hikayat tentang perdebatan Bishr al marisi tokoh sesat yang bernama Bishr al marisi di sisi Khalifah al-Ma'mun. Hina sa'alahu an ilmihi ta'ala. Ketika dia bertanya tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Bishr, berkata Bishr al marisi Aqul la yajhal. Allah tidak bodoh. Ditanya, bagaimana tentang ilmu Allah? Allah tidak bodoh. Diulang-ulang kalimat itu. Faja'ala yukarrir as-su'al an sifatil ilm. Diulang-ulang pertanyaannya oleh Khalifah Al-Ma'mun. Tentang ilmu Allah, sifat ilmu Allah. Allah memiliki sifat ilmu atau tidak? Bishar al-Marisi menjawab, pokoknya Allah tidak bodoh. Diulang-ulang pertanyaan tersebut, tetap Bishr berkata, La yajhal. Allah tidak bodoh. la ya'tarif lahu annahu alimun bi'ilmin. Bishir al-Marisi tidak mau mengakui bahwa Allah alim tidak mau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa memiliki ilmu, tidak. Dia selalu menjawab Allah tidak bodoh, Allah tidak bodoh. Berarti alim tidak. Aku tidak mengatakan Allah alim, aku mengatakan Allah tidak bodoh. Faqala imam Abdul Aziz Al-Makki, maka di situ ada Imam Abdul Aziz Al-Makki berkata, "Nafal jahla la yakunu sifatu madhi." Kamu menafikan kebodohan. Menafikan kebodohan itu bukan sifat pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhil ustuwana la tajhal. Karena tiang ini pun tidak bodoh juga tidak alim. Wa qad madaha Allah taala al-anbiya wal malaikata wal mu'minina bil ilm. Sedangkan sifat pujian Allah puji para malaikatnya, para nabinya, orang-orang beriman, semuanya Allah puji dengan ilmu. Bahwa mereka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang mendapatkan ilmu, orang-orang dipuji dengan ilmu. Faman asbatal ilma faqad nafal jahl. Siapa yang menetapkan keilmuan berarti dia telah menafikan kebodohan. Waman nafal jahl dan siapa yang menafikan kebodohan belum tentu menetapkan keilmuan. Ini cerdasnya Imam Abdul Aziz Al-Makki. Sahibul Imam Syafi'i. Teman duduknya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berkata kepada Bishr al-Marisi yang tidak mau mengakui bahwa Allah memiliki sifat alim, nggak mau mengakui bahwa Allah memiliki ilmu, dan dia selalu berkata, pokoknya Allah tidak bodoh, pokoknya Allah tidak bodoh, dan seterusnya. Karena khawatir menyamakan dengan makhluk. Kalau dikatakan berilmu, makhluk juga ada yang berilmu, Sama-sama memiliki sifat ilmu katanya. Maka kata Imam Abdul Aziz Al-Makki, kalau kamu menafikan kebodohan, itu belum mengandung pujian sama sekali. Karena ini tiang ini juga sama. Tidak bodoh, tapi tidak alim. Ada yang menyatakan betapa bodohnya tiang ini. Tiang itu nggak disifati bodoh, juga nggak disifati alim. Karena benar mati. Apakah itu sifat pujian? Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya, memuji para malaikat-malaikatnya, memuji para nabi-nabinya, memuji orang yang beriman dengan kalimat bahwa mereka adalah ahlul ilmi. Mereka adalah utul ilm, mereka adalah orang-orang yang dikatakan ahlul kitab, orang-orang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu, memiliki ilmu, menyebarkan ilmu, yang dibimbing dengan ilmu dan seterusnya kaum muslimin yang saya hormati. Maka Imam Abdul Aziz Al-Makki menyatakan kepada Bishir Merisi bahwa kalau engkau menafikan kebodohan, belum tentu menetapkan keilmuan. Tetapi kalau engkau menyatakan Allah alim, sudah pasti engkau menafikan kebodohan. Iya Pak iya. Lihat kalimat beliau rahimahullahu taala. Faman asbatal ilma faqad nafal jahla. Siapa yang menetapkan ilmu bagi Allah, otomatis menafikan kebodohan dari Allah. Wa man nafal jahla dan siapa yang menafikan kebodohan dari Allah, lam yusbitul ilm. Dia belum menetapkan ilmu. Wa 'alal khalqi an yusbitu ma asbatahu Allah. Maka atas setiap makhluk hendaklah dia menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat di antaranya sifat ilmu berapa ayat dalam Al-Qur'an yang menetapkan sifat ilmu bagi Allah satu atau dua atau tiga atau sepuluh atau dua puluh sekian banyak ayat Allah yang menyatakan Allah alim alim alamul ghuyub Allah sami'un alim alimun khabir khabir juga maha mengetahui maknanya berapa Terlalu banyak untuk dihitung dalam Al-Quran yang menetapkan bahwa Allah memiliki sifat ilmu, sifat alim. Kenapa kok berat wahai bisir al-Merisi? Kenapa kok berat mengatakan bahwa Allah alim? Selalu mengatakan, pokoknya menurut saya Allah tidak bodoh. Ya berarti alim. Enggak, saya enggak mengatakan Allah alim. Saya mengatakan Allah tidak bodoh. Takut kalau menyatakan Allah alim nanti sama dengan makhluk. Tidak mengetahui dan tidak paham ayat Allah yang berkata, Walillahil masalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Memiliki permisalan yang sangat tinggi. Sehingga kalaupun kita katakan alim, tentunya masalul a'la yang lebih tinggi daripada alimnya makhluk. Makhluk mengetahui ini, mengetahui itu, sangat amat terbatas, sangat amat sedikit. Itu pun Allah yang beri. Sedangkan Allah Subhanahu alamul ghuyum. Alamun bikulli syai. Allah maha mengetahui segala sesuatu. <laughs> Maka dikatakan selanjutnya oleh Imam Abdul Aziz Al-Makki wa yanfau ma nafahu wa yumsiku amma amsaka anhu. Maka semestinya seorang muslim, seorang mukmin menetapkan apa yang ditetapkan dalam Quran, menafikan, meniadakan apa yang ditiadakan dalam Quran, dan juga tidak komentar apa yang Al-Quran tidak komentar. Quran dan Sunnah tentunya. Menetapkan sifat-sifat Allah yang memang Allah tetapkan dalam Quran dan Rasulullah SAW juga mengucapkan dalam hadis yang sahih. Dan menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dalam Al-Quran dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Dan diam apa yang Quran dan Sunnah diam tidak membicarakannya. Kalau Quran dan Sunnah tidak membicarakannya, maka kamu, saya, kita semua jangan sok tahu. Kita katakan wallahu a'lam, tidak dibicarakan. Selesai. Alhamdulillah, manhaj ahlus sunnah adalah manhaj yang sangat mudah diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia. Tidak sulit. Tidak seperti alirannya Bishir al-Merisi atau alirannya Ibn Abi Duad atau alirannya Jaham bin Safwan yang betul-betul memberatkan akal sehat bisa jadi stres manusia mempelajari ajaran mereka. Bisa jadi gila. Laqad junna jahmun. Kata seorang A'rabi. Sungguh telah majnun. Telah gila jahmin Sofwan. Orang Arab Badui bisa berkata begitu. Laqad junna jahmun. Idjusami ilahahu. Sungguh telah gila Jahm. Ketika berkata tentang Tuhannya. Dengan kalimat alimun bila ilmin. Gila dia. Ketika berkata Allah alim tanpa ilmu. Kalau menyatakan Allah alim tanpa ilmu, bagaimana Bishr al-Marisi yang menyatakan tidak alim dan tidak berilmu? Dua-duanya. Pokoknya layak yajhal. Pokoknya Allah tidak bodoh. Astagfirullahaladzim. Ada apa di lidahnya kok sulit menyatakan Allah alim? Kok susah menyatakan Allah memiliki sifat ilmu? Ada apa di lidahnya? Ada simpulan-simpulan iblis. Simpulan-simpulan syaitan yang membuat dia kelu nggak bisa mengucapkan kalimat yang hak yang disebutkan dalam Quran was sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذن